بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala Atas berbagai macam karunia, anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang sangat uh, yang tidak terbatas ya. Yang mana nikmat-nikmat tersebut saking banyaknya maka kita tidak sanggup menghitungnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya maka di antara kewajiban banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita maka wajib disyukuri. Maka termasuk cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan membawa nikmat tersebut ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih adalah ibadah menuntut ilmu agama. Maka tangan kita syukuri dengan menulis ya ilmu agama, mata kita syukuri dengan membaca Al-Qur'an, melihat ilmu, ya melihat kitab-kitab para ulama, telinga kita syukuri dengan cara mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Qur'an, bukan dengan mendengarkan musik, mendengarkan gibah dan seterusnya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan menanyakan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la idzin 'anin na'im." Maka sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari kiamat pada hari tersebut hari kiamat anin naim tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita maka apakah disyukuri ataukah tidak maka apa yang kita lakukan dengan nikmat tersebut maka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Uh, insyaallah di pertemuan kali ini pagi ini ya kita undur pada jam yang dari semestinya yang asalnya adalah jam 6 subuh, maka untuk kali ini kita undur ke jam 8 pagi ya. Maka uh, ah, insya Allah kita akan meneruskan pembahasan di bab yang ke-48 dari kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala dan kita sampai di bab yang ke-48 babu majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bab hadis-hadis yang datang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di pertemuan sebelumnya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala pensyarah salah satu pensyarah kitab ini beliau menyebutkan tentang banyaknya hadis uh, yang berkaitan dengan akhlak. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasul itu sangat banyak. Namun banyaknya hadis tersebut terkumpul dalam empat hadis ya. Hadis yang pertama adalah yang diri, yang diriwayatkan oleh Syaikhan dua syekh maksudnya adalah Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Jadi hadis ini berkaitan dengan lisan kita. Karena lisan itu banyak mengambil peran tentang akhlak mulia sekaligus juga tentang akhlak yang buruk. Betapa banyak orang yang memiliki akhlak mulia karena lisannya baik, lisannya sopan, lisannya menjaga dari menyakiti orang lain. Maka ketika seseorang itu menjaga lisannya, tidaklah berkata-kata kecuali yang bermanfaat, yang baik, maka orang-orang akan menilai dia adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki budi perketi yang baik. Kenapa? Karena dia berkata-kata yang sopan, yang lembut, tidaklah berkata-kata yang menyakiti orang lain, yang menghina orang lain maka seseorang itu dinilai dari ucapannya ya kalau ucapannya buruk berkata-kata keji kotor jorok maka orang-orang akan menilai dia memiliki akhlak yang buruk nah sebaliknya kalau lisannya dia jaga ya dia renungkan akibatnya tidaklah dia keluarkan kecuali yang bermanfaat yang menyenangkan orang lain maka otomatis orang-orang akan menilai dia dengan lisannya yang baik dengan orang yang memiliki akhlak mulia jadi ini berkaitan dengan lisan, ya, berkaitan dengan lisan. Kenapa? Karena lisan adalah termasuk anggota tubuh yang paling banyak mengambil peran dari sisi akhlak, ya, dari sisi sisi akhlak. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat ya Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Sesungguhnya di antara indahnya Islam seseorang, bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak ada faidahnya. Maka lisan dia dia jaga, tidaklah dia dikeluarkan kecuali yang ada manfaatnya. Tangan dia, mata dia, telinga dia dia jaga, tidaklah dia pakai kecuali yang ada manfaatnya. Ini juga menunjukkan akhlak. Kenapa? Karena kalau tangan kita kita jaga, dari menulis yang sia-sia, apalagi menulis yang menghina orang lain, menyakiti hati orang lain, kita jaga, maka itu menunjukkan keindahan Islam seseorang. Menunjukkan juga akhlaknya yang mulia. Dia tidak mengganggu orang lain dengan tangannya, ya, dengan lisannya. Bahkan dia jaga dari hal yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja dia jaga, apalagi yang di dalamnya adalah dosa yang di dalamnya adalah terdapat menyakiti orang lain, maka dia lebih tinggalkan. Yang sia-sia saja dia tinggalkan, maka yang haram lebih dia tinggalkan. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini uh, meminta wasiat kepada Rasul. Dia mengatakan, "Ausini, berilah aku wasiat." Maka Rasul menjawab, La tagdob, jangan marah. Kemudian dia mengulang ulang minta wasiat kepada Nabi. Nabi tetap menjawab, La tagdob, jangan marah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu marah dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka lisan dia tidak bisa dia jaga. Ya, berkaitan juga dengan lisan. Ketika seseorang marah dan dia tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka terkadang banyak keluar dari lisannya perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Entah perkataan yang kasar, perkataan yang menghinakan ya. Kenapa? Karena dia mah marah. Dan marah adalah eh, datangnya dari syaitan ya. Syaitan itu berasal dari api, maka kalau kita marah di antara tips agar mereda yaitu dengan berwudu atau kita membasuh wajah kita. Nah, jadi termasuk kumpulan sifat akhlak mulia adalah dia mampu mengendalikan amarahnya. Namun kita kita sadari bahwa sifat marah ini adalah sifat alami atau sifat uh, bawaan ya yang kita tidak bisa demikian menahan agar tidak marah. Terkadang kita marah, namun ketika kita marah apakah kita tetap dalam kondisi yang baik, dalam artian kita marah namun kita mampu mengendalikan lisan kita, mengendalikan tangan kita, tidaklah kita berkata-kata, tidaklah kita melakukan sesuatu ketika marah, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ketika seorang muslim benar-benar mengamalkan hadis ini, maka dia akan berhati-hati terhadap temannya, terhadap sesama muslim. Maka dia tidak mungkin menyakiti, tidak mungkin menzolimi, tidak mungkin kasar. Kenapa? Karena dia mencintai orang tersebut sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mau orang lain berbuat zalim kepada dirinya, maka dia tidak menzalimi orang lain. Ketika hadis ini diamalkan, ya, maka hati kita akan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kita tidak hasad, kita tidak dendam, kita tidak memusuhi, memiliki permusuhan, memiliki permusuhan ya, dan seterusnya tidak apa tidak membenci selama muslim, nggak mungkin. Ketika dia benar-benar mengamalkan hadis ini, maka hatinya akan bersih dari penyakit-penyakit hati yang berkaitan dengan orang lain. Tidak hasad. Karena dia mencintai orang tersebut, kenapa dia hasad? Tidak memiliki dendam. Kenapa saya dendam? Orang itu saya cintai. Dia tidak memusuhi, tidak apa namanya, uh, tidak benci. Ya. Ketika dia benar-benar mengamalkan hadis ini, maka hatinya selamat dari menyakiti orang lain dari hal-hal yang berhubungan dengan orang lain yaitu sesama muslim. Nah, maka hadis tempat ini sangat berkaitan dengan masalah lisan, kemudian meninggalkan hal yang sia-sia, apalagi hal yang diharamkan maka lebih dia tinggalkan. Kemudian juga berkaitan dengan selamatnya hati kepada orang-orang beriman. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kemudian para, para pemirsa Rifqan TV dimanapun anda berada maka kita memasuki hadis yang pertama tentang bab ini. Kalau Imam Tirmidzi berkata Imam Tirmidzi hadhasana Abbas ibnu Muhammadin ad duriyu qala hadhasana Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri qala hadhasana Laits ibnu Sa'din qala hadhasani Abu Asman Al-Walid ibnu Abil Walid an Sulaiman ibni Kharijah an Kharijah ibni Zaid ibni Thabit qala dakhala nafarun ala Zaid ibni Thabitin faqalu lahu hadithna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala madza uhaddithukum kuntu jarahu fakan idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idza dhakarna dunya dhakaraha ma'ana Wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Qala menceritakan beliau mengatakan menceritakan kepada kami Laif bin Sa'ad. Nah, Laif bin Sa'ad adalah Al-Fahmi ya, nisbah beliau kepada Al-Fahmi, alimu ahli Mesir. Orang yang alim di negeri Mesir, di tengah penduduk-penduduk orang Mesir. Dan Laif bin Sa'ad ini adalah beliau disejajarkan dengan Imam Malik dari sisi keilmuan. Laif bin Sa'ad. Subhanallah. Jadi para ulama itu mereka mensejajarkan Imam Laif bin Sa'ad sejajar dengan Imam Malik, ya ulama Darul Hijrah kota Madinah dalam hal keilmuan. Dan ulama ya atau Imam Laif bin Sa'ad ini beliau termasuk orang yang sangat dermawan ya. Kita sedikit berbicara tentang manakib ya atau cerita tentang para ulama salafus soleh. Dan beliau termasuk orang yang sangat pemurah ya, sangat pemurah sampai-sampai dikatakan bahwasanya setiap tahun beliau memiliki pemasukan sebesar 80 ribu dinar ya 80 ribu dinar dan ternyata tidak dizakati. Kenapa? karena beliau sumbangkan, beliau sedekahkan sehingga tidak bertahan lama, habis, kemudian tidak apa? Tidak bisa di, dizakati. Subhanallah. Imam Laith bin Sa'ad. Beliau mengatakan, menceritakan kepadaku Abu Uthman Walid bin Abil Walid dari Sulaiman bin Khawrijah, Dari Khawrijah anaknya Zaid bin Thabit. Jadi Khawrijah nama seorang laki-laki. Nah, beliau menceritakan tentang bapaknya Zaid bin Thabit. Kharijah mengatakan, "Dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit." Telah masuk atau bertemu ya sekelompok orang. Nafar itu sekelompok laki-laki dari 3 sampai 10. Nafar ya, jamaatul rijal, jamaah laki-laki atau sekelompok laki-laki dari bilangan 3 sampai 10 orang. Kemudian masuk bertemu ya sekelompok laki-laki bertemu siapa Zaid bin Thabit ayah beliau sendiri. Faqalu lahu lalu mereka berkata kepada Zaid bin Thabit hadisna ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, itu menunjukkan apa? Fi hadza hirsus salaf ala sama'i hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini menunjukkan semangatnya, berambisinya salafus soleh dalam mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka para tabiin ingin mendengar hadis dari siapa? Tentu dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka para tabiin atau sahabat yang lain yang ingin mendapatkan hadis maka mereka bertanya bertemu dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ini sekelompok orang ini ya apa namanya ketika bertemu dengan Zaid bin Thabit tujuannya bukan untuk mencari dunia bukan bukan untuk urusan bisnis bukan mereka bertemu dengan sahabat Nabi ingin mendengar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa jawaban dari Zaid bin Sabit? Beliau mengatakan, "Madza disukum. Apa yang aku ceritakan kepada kalian? Beliau mengatakan, "Apa yang aku ceritakan kepada kalian?" Ini adalah bentuk pertanyaan ya. Namun pertanyaan di sini menunjukkan keheranan. Kenapa beliau heran? Karena beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa Banjarnya apa yang aku ceritakan kepada kalian? Apa yang aku kisahkan kepada kalian? Aku ini orang yang dekat dengan Nabi. Maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kenapa? Karena saya adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Kemudian uh, jawaban beliau itu, "Madzal haditsukum?" Apa yang aku ingin ceritakan kepada kalian? Ini adalah pertanyaan namun yang menunjukkan keheranan. Beliau Heran ditanyakan seperti itu, kenapa? Karena beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan tanyakan. Kemudian, nah hal yang menunjukkan beliau sahabat ini Zaid bin Thabit ini dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga silahkan tanyakan kepadaku. Beliau mengatakan, kuntu jarahu. Aku adalah tetangga Nabi. Aku adalah tetangga Nabi. Maksudnya apa? rumahku dekat dengan rumah Nabi. Maka ini adalah sangat menunjukkan dekatnya beliau dengan Nabi. Ini menunjukkan bagaimana pengenalan beliau terhadap karakter, ciri, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat tahu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kenapa? Beliau rumahnya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bukan cuma itu, beliau mengatakan Fakana idza nazala alaihi wahyu ba'asa ilayya fakatabtu lahu fakatabtuhu lahu. Dan apabila turun kepadanya kepada Nabi wahyu maka Nabi mengutus kepadaku agar aku mencatat wahyu tersebut kepada Nabi. Itu menunjukkan apa? Dekatnya Zaid bin Sabit Selain beliau bertetangga dengan Nabi, beliau juga adalah pencatat wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis sering ketemu, sering, sering ketemu. Ada dua hal yang menunjukkan beliau dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tetanggaan, kemudian yang kedua beliau adalah pencatat wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pencatat wahyu Nabi ada banyak ya, ada ada cukup banyak disebutkan oleh Syekh Al-Bajuri di dalam kitab beliau Syarah Syama'ilun Nabi Al-Mawahib beliau menyebutkan ada sembilan sahabat sebagai pencatat wahyu yang pertama adalah Zaid bin Thabit ini adalah yang paling uh, paling paling senior atau yang paling ajal yang paling mulia di antara yang lain Zaid bin Thabit ada juga Ubay bin Ka'ab ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sembilan ya ada sembilan pencatat wahyu. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit, ini yang paling paling sering mencatat wahyu Nabi. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan. Lima, yang keenam Khalid bin Sa'id, yang ketujuh Hanzalah bin Ar-Rabi, yang kedelapan Al-Ala bin Al-Hadrami, yang kesembilan Aban bin Sa'id. Nah, ulun ulang, ada sembilan pencatat wahyu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Zaid bin Thabit. Yang kedua Utsman bin Affan. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Yang kelima Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keenam Khalid bin Sa'id. Yang ketujuh Hanzalah bin Ar-Rabi'. Yang ke-8 Al-Ala bin Al-Hadrami. Yang ke-9 Aban bin Sa'id. Inilah para pencatat wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling masyhur, yang paling sering adalah Zaid bin Sa'id. Nah, beliau mengatakan apabila turun kepada Nabi wahyu, maka Nabi mengutus kepadaku agar aku mencatat wahyu tersebut. Itu menunjukkan beliau adalah katibu wahyu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau pencatat wahyu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sebagai isyarat bahwa beliau dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika wahyu turun, wahyu turun dan itu lama ya. 23 tahun turunnya Al-Qur'an berangsur-angsur selama 23 tahun dakwah Nabi di kota Mekah 13 tahun, kemudian di kota Madinah 10 tahun. Atau afwan kebalik 10 tahun di kota Mekah, di kota Madinah 13 tahun. Nah, selama hidup Nabi berdakwah 23 tahun, selama itu juga wahyu turun. Maka bayangkan bagaimana beliau mencatat wahyu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sering bertemu, sering berinteraksi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Zaid bin Sabit meneruskan, "Fakunna uh, iza zakarna dunya zakaroha ma'ana." Maka kami, yaitu kami para sahabat, apabila kami menyebutkan tentang dunia, maka Nabi pun juga menyebutkan tentang dunia bersama kami. Namun ketika menceritakan menyebutkan tentang dunia yang dibahas apa? Kata Syabdur Razak, "Yadhkuruha sallallahu alaihi wasallam ma'ahum bibayani di fiha. Maka Rasul menyebutkan tentang dunia bersama para sahabat untuk menjelaskan tentang zuhud dalam permasalahan dunia. Jangan sampai hati kita tersibukkan dengan dunia, jangan sampai dunia melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar seseorang itu suka dunia. Dia diberikan fitrah suka harta, suka wanita. Namun jangan sampai sukanya dia kepada dunia itu melalaikan dari perkara akhirat. Maka jangan sampai mengejar dunia sampai-sampai kita melalaikan sholat misalnya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi seseorang ketika dihadapkan dunia untuknya atau dia ingin mencari dunia maka niatkan mencari dia dunia sebagai wasilah agar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita kerja kita berdagang di pasar dari pagi sampai sore, maka niatkan untuk untuk apa? Untuk menafkahi keluarga kita. Sedangkan nafkah hukumnya wajib bagi para suami. Dan uh, caranya bagaimana mencari untuk menafkahkan keluarga? Maka dengan berdagang, berusaha misalnya. Dia berdagang, berbisnis. Maka sesuatu yang sifatnya menyempurnakan wajib kecuali dengan itu maka hukumnya juga wah, wajib. Maka wajib bagi para suami untuk bekerja. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Nafkah hukumnya wajib. Dan tidaklah kita bisa menafkahi keluarga kecuali dengan bekerja. Maka bekerja hukumnya juga wah, wajib. Maka niatkan. Jangan sampai kita mutlak mencari dunia hanya untuk hanya untuk uh, hawa nafsu kita saja. Kita mencari dunia hanya untuk kesenangan saja jangan. Maka niatkan untuk bertahan hidup ya untuk kita bisa bersedekah, untuk kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Kita niatkan yang sifatnya dunia untuk perkara akhir akhirat. Jadi ketika Nabi dan para sahabat berkumpul bercerita tentang dunia, maka Nabi menjelaskan pentingnya zuhud terhadap dunia. Dunia jangan sampai dunia melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dunia kita gunakan sebagai perantara agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harta termasuk bagian dari dunia. Maka yang dinilai dari harta itu bukan banyaknya atau sedikitnya. Namun yang dinilai dari harta itu adalah keberkahan dan manfaatnya. Maka harta itu tidak disebut dengan berkah kecuali harta tersebut menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Harta tersebut menjadikan kita jauh dari siksa api neraka. Harta tersebut menjadi pelindung kita dari siksa api neraka. Caranya bagaimana? Harta tersebut kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang barokah sekalipun sedikit. Maka jangan sampai harta yang asalnya adalah nikmat namun harta tersebut tidak menjadikan kita bertakwa kepada Allah menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari salat, melalaikan kita dari berbakti kepada orang tua, maka itu adalah harta yang tidak barokah, harta yang menjadi musibah akhirat kita. Jangan sampai kita memiliki harta, harta digunakan untuk main riba, main perempuan, main judi. Harta yang asalnya adalah nikmat kita gunakan dalam perbuatan mungkar, maka harta tersebut malah mendekatkan kita dengan siksa api neraka. Maka perhatikan para jamaah sekalian, yang dinilai dari harta adalah barokahnya, manfaatnya. Harta yang barokah menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu sedikit. Jangan sampai punya harta yang banyak namun malah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dijelaskan oleh Nabi bersama para sahabat tentang dunia, yaitu zuhud terhadap perkara dunia. Kemudian wa adamul insyighali biha dan tidak menyibukkan kepada dunia sehingga apa melalaikan dengan perkara akhir akhirat. Wa bayani hawaniha indallahi subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi menjelaskan bahwa dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La zawalud dunya indallah ahwanu alaihi min qatli rajulin muslim." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguh hancurnya dunia ini, hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Jadi seorang muslim terbunuh antara dunia yang hancur. Mana yang lebih mulia di sisi Allah? Adalah seorang muslim tadi. Ya, jadi lebih baik dunia ini hancur dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mus muslim. Kemudian juga banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan mencontohkan dan mengibaratkan dunia itu seperti apa. Ya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu tidaklah apa namanya tidaklah sejaj uh, bahwasanya dunia itu uh, seperti uh, bang tidaklah hina seperti bangkai kambing. Ada juga Rasul mengatakan la tusawi indallah janahu ba'udah janah ba'udah bahwa dunia itu sama di sisi Allah seperti apa namanya alar atau sayapnya seekornya nyamuk. Nah, sederajat sama di sisi Allah seperti sayap-sayap seekor, satu sayap seekornya nyamuk. Itu menunjukkan bahwa tidak berharganya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan memberikan istilah tentang dunia yang intinya adalah jangan sampai kita tertipu dengan perhiasan dunia dunia. Kita jadikan dunia sebagai wasilah, sebagai perantara kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta menyebabkan kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Rasul bersama para sahabat bercerita tentang dunia, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana caranya agar dunia ini kita jadikan sebagai perantara untuk perkara akhir akhirat seperti dengan bersedekah. Maka banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita umatnya untuk sering-sering bersedekah, yaitu dengan harta kita. Karena uh, sedekah ya, ketika kita pertama kali mendengar maka maksudnya adalah sedekah dengan dengan harta. Memang sedekah itu lafaznya umum. Uh, senyum pun termasuk sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sedekah. Kemudian juga apa namanya ucapan yang baik ada, dinamakan dengan sedekah. Jadi sedekah itu maknanya adalah umum. Namun ketika kita mendengar secara mutlak sedekah, maka yang terbayangkan di pikiran kita maksudnya adalah sedekah dengan dengan harta. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya menjelaskan tentang dunia, maka Rasul menjelaskan dan menerangkan kepada para sahabatnya bagaimana kita menjadikan dunia sebagai wasilah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala entah dengan bersedekah entah dengan beramal jariah membangun masjid dan seterusnya kemudian eh, Zaid bin Thabit juga mengatakan wa idza dzakarna akhirah dzakaraha ma'ana dan apabila kami menyebutkan tentang akhirat maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyebutkan tentang akhirat bersama kami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akhirat bersama para sahabat agar para sahabat merindukan akhirat, agar para sahabat orientasi hidup mereka untuk akhirat. Nah, ini sangat penting pada jamaah sekalian. Maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat, untuk akhir akhirat. Dan tidak ada orang yang hidup lama di dunia ini. Ada yang seribu tahun, umat-umat terdahulu pasti mereka mati. Mereka seperkasa bagaimanapun, sekuat apapun otot mereka, ya, bagaimanapun mereka punya banyak harta, punya banyak rumah, istana, pasukan, pasti mereka akan meninggal dunia. dunia. Dan kematian itu adalah sesuatu yang diimani oleh semua orang. Orang muslim ke orang kafir kah, tidak percaya Tuhan kah, mereka mengimani yang namanya kema kematian. Namun tidak semuanya mengimani tentang perkara akhir akhirat. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat menyebutkan tentang perkara akhirat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya agar hidup kita ini adalah untuk akhirat kita merindukan perkara akhirat. Jadi banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan memisalkan hidup di dunia. Rasul mengatakan di antara hadisnya seseorang yang hidup di dunia seperti orang yang menyeberang. Jadi orang yang hidup di dunia seperti orang yang menyeberang. Apakah selamanya dia menyeberang terus? Enggak kan, pasti sam sampai. Maka orang hidup di dunia pasti mati. Semakin hari bertambah umurnya, semakin berputar, maka dia sama dengan dekat dengan ajalnya. Maka pasti dia akan kembali ke akhirat. Pasti cepat atau lambat semua kita akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menemui yang namanya fase akhirat. Nah, jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat menceritakan tentang perkara akhirat, maka Rasul menjelaskan tentang pentingnya orientasi hidup di akhirat. Maka banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang perkara akhirat. Rasul menyebutkan tentang sirat jembatan yang dibentangkan antara yang dibentangkan di bawah punggung neraka jahanam. Ada namanya mizan ya. Bagaimana selamat dari sirat? Bagaimana uh, amal kita nanti ditimbang? Apa yang paling memberatkan dari timbangan tersebut? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang perkara akhirat. Agar apa? agar kita siap ketika berada di akhirat kelak. Semua kita pasti akan digiring ke padang mahsyar ke alam akhir akhirat. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang darul qarar. Akhirat adalah tempat tinggal kita selamanya. Tempat pemberhentian terakhir kita. Sehingga ketika Rasul menjelaskan demikian, maka para sahabat sangat termotivasi untuk men, apa untuk mencari bekal ketika ingin hidup di akhirat. Kemudian juga wabayanu ma fiha minas sawab lil muhsinin. Dan juga Rasul menjelaskan tentang akhirat hal yang berkaitan dengan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Contohnya misalnya tentang sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak Rasul menyebutkan ada tujuh. Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah syabun nasyafi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga seseorang yang diajak berzina namun dia tidak jadi berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang sifatnya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling menasehati karena Allah, ya, saling memperbaiki karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sedekah yang dia keluarkan secara rahasia sampai orang-orang yang terdekat dia tidak tahu. Kemudian ada juga tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis tatkala sendirian, namun dia tangiskan bukan karena perkara dunia namun perkara akhirat dia menangisi dosa-dosanya, dia menangisi kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuh golongan ini Rasul janjikan mendapatkan naungan di mana? Di hari kiamat di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Para sahabat termotivasi untuk menjadi orang-orang yang dalam golongan tersebut. Jadi inilah yang sangat kita perlukan para jamaah sekalian berbicara tentang akhirat. Jangan sampai siang hari setiap hari siang dan malam kita menceritakan dunia terus. Jangan sampai cuma dunia-dunia terus yang kita yang kita ucapkan, yang kita obrolkan. Obrolkanlah tentang kematian. Si fulan ini kemarin dia sehat tiba-tiba meninggal dunia. Dan seterusnya, ingatkan tentang kita ngobrol tentang perkara mizan, timbangan hari kiamat, tentang sirat, yang luar biasa apa namanya huru-haranya ya tentang surga, tentang neraka, tentang meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau sul khatimah sehingga apa? ketika mendengar perkara akhirat maka dia semakin termotivasi untuk mencari bekal ya untuk jangan sampai terlalaikan juga dengan perkara dunia dunia kemudian juga menjelaskan tentang wal iqab lil musiin tentang siksaan bagi orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat keburukan, kezaliman. Maka Rasulullah SAW sampaikan banyak tentang apa namanya eh, ganjaran-ganjaran di pahala ketika seseorang melakukan ini. Kemudian juga Rasul mengancam dengan berbagai macam siksaan di akhirat kelak bagi orang yang begini dan begitu. Banyak Rasulullah Alaihi Wasallam bercerita tentang perkara akhir akhirat. Kemudian bukan cuma perkara dunia yang Rasul jelaskan, perkara akhirat yang yang Rasul jelaskan. Zaid bin Sabit meneruskan, "Wa idza dzakarna ta'ama dzakarahu ma'ana." Dan apabila kami menyebutkan tentang makanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebutkan bersama kami tentang makanan. Maksudnya apa? Yadhkuruhu bibayani adabihi wa fawaidihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menjelaskan bersama para sahabatnya tentang makanan hal-hal yang berkaitan tentang adab makan dan keutamaan-keutamaan makan. Adab-adab makan sangat banyak, di antaranya berjamaah ya. Ada orang yang menemani kita ketika makan. Kenapa? Karena tatkala kita makan sama-sama dengan keluarga, maka itu termasuk kita mencari keberkahan lewat maka makanan. Maka usahakan kalau seandainya kita makan maka ada temannya kalau kita di dalam rumah kan berarti dengan keluarga kita sendiri. Itu termasuk hal-hal yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang adab makan, bagaimana Rasul menasihati seorang anak kecil, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. makanlah makanlah apa yang ada di hadapanmu. Tentang makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan adab-adabnya. Ya, kenapa? Karena makanan itu otomatis sering kita bermuamalah dengan makanan. Pagi kita makan, siang kita makan, ma malam kita makan. Maka jangan sampai sampai lupa dengan adabnya, etikanya. Sehingga tatkala kita tahu caranya, Rasul mengatakan demikian, baca bismillah, tangankan. Kita tahu ilmunya, kita amalkan, maka makan kita berpahala. Belum lagi kita makan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian makan dulu. Kenapa? Karena kalau lapar tidak fokus belajar Ya. Sebelum sholat, pina lapar, parut, makan dulu. Nanti tidak khusyuk. Kita niatkan untuk ibadah. Maka yang ada yang kebiasaan menjadi ber, berpahala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, masalah makanan pun Rasul bahas. Namun yang dibahas bukan rasanya ini luar biasa, kayak kayak Master Chef bukan seperti itu ya. Ini rasanya seperti ini, seperti itu, kurang garam, kurang gula, bukan itu yang dibahas. Tentang adabnya, tentang caranya, tentang barokahnya, ya, tentang niatnya, sehingga makanan itu yang asalnya ada kebiasaan menjadi sumber paha, pahala. Kemudian wakasa is bakdin at'imah. Nah, Rasul juga menyebutkan tentang kekhususan sebagian makanan-makanan seperti kurma, ya, air zam-zam. Kemudian kebiasaan Rasul makan buah-buahan sebelum makan makanan yang berat sebelum makan uh, kurma uh, sebelum makan kurma atau makan gandum maka Rasul makan dulu buah-buahan seperti semangka, seperti bitih, bitih semangka atau yaktin, labu atau waluh ya. Jadi yang benar itu adalah buah terlebih dahulu baru nasi atau gandum dan seterusnya. Kemudian sahabat Zaid bin Sabit meneruskan, "Fakullu hadza uhadditsukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semua ini aku ceritakan kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Entah tentang perkara dunia, bagaimana caranya kita zuhud, caranya agar jangan sampai tertipu, menggunakan dunia untuk Allah Subhanahu wa taala Rasul sampaikan kepada umatnya. Kemudian tentang perkara akhirat. Bagaimana agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Bagaimana kita bisa menyeberang sirat? Amalan apa yang menjadi pemberat timbangan kelak? Bagaimana kita selamat di padang mahsyar, tidak kepanasan di padang mahsyar? Bagaimana caranya mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan sama sekali? Yang pada saat itu matahari sangat dekat dan kita semuanya telanjang di tanah yang lapang, tidak ada bangunan sedikit pun. Maka nah, Rasul jelaskan ada tujuh golongan ini dan itu dan seterusnya agar kita semangat dalam beramal so soleh. Kemudian juga Rasul menceritakan hal-hal yang lumrah tentang makanan. Namun yang diceritakan, yang dibahas tentang makanan adalah adabnya apa, caranya bagaimana, niatnya bagaimana, yang barokah bagaimana. Sehingga dalam masalah makanan pun kita bisa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Zaid bin Thabit tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis ini dinilai lemah oleh uh, para ulama karena ada dua rawi yang lemah, yaitu yang pertama adalah Walid bin Abil Walid, yang kedua adalah Sulaiman bin Kharijah. Namun dari sisi makna, dari sisi makna benar adanya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang dunia maka Rasul membahas tentang bagaimana selamat dari dunia, menjadikan dunia sebagai perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang perkara akhirat sangat banyak Rasul menjelaskan tentang perkara akhirat, tentang makanan, tentang minuman juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan adabnya, caranya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini hadis yang pertama kita sudah selesaikan. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nah, tatkala kita membaca hadis-hadis ini, maka bukan hanya sekedar pengetahuan. Karena yang paling penting dari ilmu itu adalah pengamalan. Sehingga tatkala ilmu itu diamalkan, maka menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, laisa ilmu bi kasratir riwayah innamal ilmul khasyah ilmu itu tidaklah dengan banyak punya riwayat riwayat hadis dia hafal Quran dia banyak hafal hadis bukan itu yang dimaksudkan dengan ilmu ala innamal ilmul khasyah ketahuilah bahwasanya ilmu itu hanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka bagaimana Ilmu itu menumbuhkan rasa takut, ilmu yang kita punya diamalkan. Ilmu yang kita punya diamalkan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kita taufik bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita taufik, suka beribadah kepada Allah, senantiasa menuntut ilmu agama, senantiasa sabar ya, menghadapi musibah, menghadapi ujian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati kita, tidak mudah berselisih, saling memaafkan ya dan seterusnya.